بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله أعزني الله وإياكم بيك hadirin جماعة مسجد الأخوة ukhuwah Balai Kota Bandung Yang Allah muliakan juga para pendengar radio Roja Bandung Baik yang mendengar melalui radionya di 1476 AM Atau yang melalui streaming radio Roja Bandung di mana saja Anda berada Juga para pendengar radio Albayan Cianjur Kanggo daerah Cianjur sarang Sabu Derenana di 80,00 FM. Alhamdulillah Kiwari eh sekarang kita berjumpa kembali di tempat yang baru yang Allah mudah-mudahan memberkati tempat ini dan seluruh orang yang datang ke sini untuk juga membahas tema baru yaitu mendalami amalan hati yang kita ambil dari sebuah kitab yang dulu pernah kita bahas di daurah Ramadan dua tahun berturut-turut dengan judul At-Tuhfah Al-Iraqiyah Fil A'malil Qalbiyah At-Tuhfah artinya simpanan yang sangat berharga Al-Iraqiyah itu orang-orang Irak yang beribu kota di Bag Baghdad ya, Irak itu ya. al tuhfah al-Iraqiyah itu simpanan barang-barang berharga bagi penduduk Irak fil a'malil qalbiyah dalam hal amalan-amalan hati. Kitab ini diberi judul demikian karena berawal dari beberapa pertanyaan dari penduduk Irak kepada Syekhul Islam yang berkaitan dengan amalan-amalan hati lalu dijawab oleh beliau. Kemudian jawabannya dibukukan, lahirlah buku ini. At-Tuhfah al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah. Jumlah halamannya hampir 500 halaman. Eh bukan hampir ketang. 550 halaman. Saya nggak tahu apakah ini sudah ada terjemahannya atau belum. Dianjurkan bagi para ikhwan dan akhwat yang mau mengikuti kajian rutin membahas kitab ini untuk memiliki fotokopiannya. baik per tema ataupun keseluruhannya. Agar ketika kita bahas, kita baca teks aslinya, kita terjemahkan, kita terangkan. Sehingga kata orang Sunda mah lebih mundal. Mundal itu artinya lebih lebih mundal. Lebih maksimal manfaatnya lebih banyak hasilnya. <clears throat> ya belajar bahasa Arabnya, ya belajar cara bacanya, ya belajar menterjemahkannya, ya juga belajar isinya. Itu yang disebut dengan mundo. Timbul pertanyaan kenapa kita memilih tema ini, mendalami amalan-amalan hati ada banyak segudang alasan. Karena hati itu bagian yang paling dilihat dan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla dari diri manusia. Allah tidak menilai bentuk fisik manusia. Kasep nak gelis nak goreng patut nak ku Allah mual ditinggali. Orang tidak berdosa hanya karena dia goreng patut dan orang tidak akan dapat pahala hanya karena dia gelis atau kasep. Jadi bukan fisik yang menghasilkan pahala atau dosa. Tapi yang Allah lihat adalah hatinya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim Inna Allah la yanduru ila suarikum wa a'malikum eh, wa amwalikum walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum Sesungguhnya Allah tidak akan memperhatikan bentuk rupa kalian, bentuk fisik kalian atau harta kalian. Akan tapi Allah hanya akan memperhatikan hati kalian dan amal-amal kalian. Sebab amal lahir dari kondisi hati. Itu hadis menunjukkan bahwa yang paling dinilai oleh Allah dari diri manusia adalah hatinya. Bukan badannya, bukan hartanya. Tapi amat disayangkan umumnya manusia lebih memperhatikan keadaan fisik daripada hatinya. Lebih sibuk memperbaiki penampilan luarnya, fisiknya, badannya daripada memperbaiki <coughs> kerusakan hati. Seorang gadis yang belum laku Ketika bercermin ada jerawat di pipinya, panik dia. Langsung dia konsultasi ke Mbah Google. Obat jerawat. Muncul banyak tulisan. Ikhtiarnya luar biasa. Keluar uang untuk memberi obat. Dicari cara yang paling efektif dan gratis. Ada. Ambil tang, cabut, jedut. <laughs> Hilang itu jerawat, tapi bakal borok kemarin. Tambah rusak. Dia panik dan segera memperbaiki mengobati jerawatnya. Karena apa? Tidak ingin dilihat buruk secara fisik oleh manusia. Seorang pemuda yang juga belum melaku sebelum keluar ngaca dulu. Lihat badannya, ketika begini ada panu di sini. Panik dia, karena khawatir panuknya kelihatan. Dia cepat mencari obat untuk memperbaiki keadaan panuknya. Mengobati panuknya bukan memperbaiki. Jadi setiap ada kekurangan, keburukan secara fisik cepat diperbaiki. Bagus enggak? Bagus enggak apa-apa, enggak dosa. Tapi yang disayangkan adalah itu tidak dilakukan terhadap batinnya. Ketika ada penyakit di batin, ada sesuatu yang buruk di batin. Mungkin iri atau dengki. Mungkin kebencian kepada sesama kaum muslimin. Atau mungkin suudon kepada sesama manusia. Itu buruk. Cuek dia. Oleh karena itulah maka yang kita sayangkan adalah umumnya manusia tidak memperhatikan keadaan hati dan tidak memperbaiki kerusakan hati. Padahal sekali lagi yang Allah lihat adalah hatinya dan bukan fisiknya. Coba lihat sebuah hadis kursi yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada jin dan manusia semuanya. Kata Allah, "Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada fi mulki, fi mulki syai'a." Hai hey, hamba-hambaku, seandainya makhluk dari awal sampai akhir, baik manusia ataupun jin, kalau semuanya memiliki sebaik-baik hati manusia di antara kalian. Hati manusia yang paling baik adalah hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semua manusia dan jin dari zaman Nabi Adam sampai orang yang kelak hidup pada hari kiamat seluruhnya memiliki hati seperti hati Nabi Muhammad SAW. Yang dari hati yang baik itu akan melahirkan amalan hebat. Maka semua itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Semua jin dan manusia ibadah, bertauhid, beribadah, beramal soleh. Sehebat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Semuanya begitu. nggak ngaruh sedikit pun kepada kekuasaan Allah. Tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah tentang seluruh ibadah yang dilakukan oleh manusia. Sebaliknya, wa ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa min mulki syai'ah wahai hamba-hambaku seandainya seluruh makhluk dari awal sampai akhir baik jin ataupun manusia seluruhnya memiliki seburuk-buruk hati di antara kalian Hati iblis umpama. Semua jin dan manusia hatinya sebejat iblis. Yang akan melahirkan amalan super bejat. Ya kekafiran, ya kemusyrikan, kebidahan, kemaksiatan. Tunggul dirurut, catang dirumpak. Serba dilabrak maka hal itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi apa yang dilakukan oleh jin dan manusia kepada Allah baik ibadah ataupun kedurhakaan nggak ngaruh sedikit pun kepada kekuasaan Allah. Semua kita ibadah dengan sehebat ibadah yang dilakukan oleh kita tidak menambah kekuasaan Allah. Ibadah kita bukan untuk kepentingan Allah. Tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri ada feedback kepada kita dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla untuk keuntungan kita sendiri. Di dalam hadis kursi tadi Allah hanya menyebut hati. Kata Allah seandainya seluruh makhluk dari awal sampai akhir jin atau manusia hatinya sebaik-baik hati di antara kalian. Allah hanya menyebut hati. Kenapa? Karena itu bagian yang paling penting dari diri manusia. Dari hati ini lahir amalan yang sesuai dengan kondisi hatinya. Hati baik melahirkan amalan baik. Hati buruk melahirkan amalan buruk. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu." Wa idha fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sesungguhnya dalam hati manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baik seluruh amal yang dilakukan oleh anggota badan. Bila segumpal daging ini buruk, buruk pula seluruh amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Ingat segumpal daging ini adalah hati. Jadi hati memang tidak bisa diketahui. Tapi ada indikatornya yaitu amal. Amal ini indikator dari keadaan hati. Dari bahasa menyatakan dalamnya lautan bisa diselami. Hati orang tidak ada yang tahu jerokna lewi bisa kateleman deetna hate manusia mual bisa kakobet itu terjemahannya tadi dalamnya lautan bisa diter, di, diselami tapi hati orang gak ada yang tahu tapi ingat walaupun hati tersembunyi tapi ada indikatornya yaitu amal dari hati yang baik lahir amal yang baik, dari hati yang buruk lahir amal yang buruk. Makanya tidak bisa orang mengatakan hati saya sebenarnya baik, tapi perbuatannya jahat. Tidak bisa. Perbuatan jahatnya cermin dari kejahatan hatinya. Ibarat dalam mobil mah tank bensin. Tank bensin kan nggak kelihatannya. Dari liangnya ditoong teka toong, dapoek di baterian tidak ke baterian dah mengkol gitu tah. Kecuali kalau tank bensin motor iya kelihatan dibuka tanya. Mobil emang enggak. Sehingga isi bensin tidak kelihatan. Tapi bisa diketahui enggak isi bensin? Bisa karena ada jarum indikatornya. Kalau kosong di E, kalau penuh di F, kalau setengahnya di tengah-tengah. Enggak bisa orang menyatakan mobil saya full tank. Tapi di E. Dan ketika di starter, cekekekekekekek. Dihurung-hurung. Didorong, tidak nyala juga. Ah, berarti bensinnya habis. Nggak bisa ngaku full tank tapi di E, kosong. Nggak bisa. Kita menyatakan, ya, Nggak apa-apa, jarum mau di F, eh, mau di F. Yang penting full tank. Bisa nggak begitu? Enggak itu jarum itu indikator loh. Oleh karena itu kalau orang kelakuannya buruk, lalu kita ingatkan jangan begitulah. Dia menjawab, kan yang penting hati. Kelakuan saya memang buruk, tapi hati saya baik. <laughs> itu sama dengan nggak apa-apa itu dia yang penting full tank. Nggak bisa itu berkaitan. Gak apa-apa saya terbuka aurat gak pakai kerudung. Yang penting hati saya sudah pakai cadar. <laughs> itu orang. Disangkanya antara hati dengan kelakuan itu jalan masing-masing. Enggak, kelakuan itu cermin dari hati. Nabi SAW menyatakan, Ala wa inna fil jasadi mudah Iza solahat solahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ya bisa yang penting saya mau menghijabi hati saya dulu, setelah itu baru kepala. Gak bisa seperti itu. Ya. Jadi hadis tadi menyatakan bahwa bagian yang paling penting dari diri kita adalah hati. Yang dilihat oleh Allah adalah hati dan hati penentu baik buruknya amal. Amal yang baik lahir dari hati yang baik. Amal yang buruk lahir dari hati yang buruk pula. Dan ini menjelaskan sangat pentingnya hati dan sangat pentingnya kita memperhatikan urusan hati dan sangat pentingnya kita memperbaiki kerusakan hati. Ini alasan pertama kenapa kita membahas masalah hati. Alasan kedua. Mengabaikan masalah hati dan amalan hati hanya fokus kepada amalan lahir bisa membuat kita celaka, terkena azab dan murka Allah Azza wa Sekalipun amalan kita secara lahiriah bagus, tapi lalai dari kondisi hati, oh bahaya. Ada beberapa bukti tentang masalah ini. Baik dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Sampai Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin juga Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan ya, ihmalu a'malil qalbi yuaddi ilal halak. Mengabaikan amalan hati bisa mengakibatkan kebinasaan. Kenapa binasa? Diadab oleh Allah. Sekalipun amalan lahirnya baik. Tapi kondisi hatinya buruk. Celaka dia. Ini beberapa bukti baik dari ayat ataupun Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam salah satu surat yang saya yakin seluruh yang hadir di sini hafal. Siapa yang nggak hafal, kebangetan itu orang. Allah berfirman, "Fawailul lil musallim. Surat apa itu? al duha atau Al-Ikhlas? Surat apa? Fawailul Muslimin al duha atau Al-Ikhlas? Saya kasih dua pilihan. Surat apa? Apa? Al-Ma'un. Bukan al duha ya? Surah Al-Ma'un. Fawailul lil Alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Wail bagi orang yang salat, lahiriahnya dia salat, dia ruku, dia sujud, dia berdiri, dia baca Fatihah, dia baca surat, dia baca subhana rabbiyal azim ketika ruku, subhana rabbiyal a'la ketika sujud, membaca rabbighfirli ketika duduk. Gerakan-gerakan ketika mengangkat kedua tangan, ketika sedekap, ketika ruku sujud sesuai dengan sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Lahiriahnya begitu sempurna. Wail bagi orang itu. Kalau amalan hati ketika sholatnya buruk. Pertama, Alladhinahum an sholatihim sahun. Dia lalai di dalam sholatnya, Dia tidak khusyuk, melamun, itu amalan hatinya. Yang kedua walladzina hum yuraun dia ria. Ketika sholat gerakan fisiknya bagus, tapi kondisi hatinya buruk. Ya ngelamun, ya ria, tidak ikhlas. Maka orang itu bukan memperoleh pahala dari Allah tapi terancam dengan wail fawailul lil musallin. Bukan karena gerakan rukunya, bukan karena sujudnya, bukan karena gerakan fisiknya. Gerakan fisiknya seribu laik, seribu jempol. Tapi keadaan hatinya jempol terbalik. Yang ngelamun di dalam sholatnya ya ria. Allah ancam wayang. Ini bukti yang pertama tuh. Yang menunjukkan bahwa orang yang mengabaikan kondisi hati, sekalipun fisiknya bagus, celaka dia. Ini yang pertama. Contoh pertama. Contoh kedua. Contoh kedua juga sering kita dengar dalam pengajian-pengajian Barangkali di antara yang hadir di sini ada yang pernah memberikan pengajian, pernah membahas hadis yang akan kita bahas ini. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah rajulun ustushida Sesungguhnya Orang atau manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat pertama orang yang mati syahid. Dia berperang di jalan Allah Azza Dia jihad dengan harta dan jiwa. Sampai mati sebagai seorang syahid. Cita-cita tertinggi bagi seorang muslim. Dipanggil pada hari kiamat nanti. Ditanya, lima kutil tak? Kenapa kamu terbunuh? Orang ini menjawab, Qataltu fi sabilik hatta qutilt. Aku berperang di jalanmu ya Allah. Sampai aku terbunuh. Jihad ini amalan lahir apa batin? Lahir. Dia mesat pedang, nah non mesat teh begini mencabut, Eh? menghunus pedangnya. Kemudian menggerak-gerakkan pedangnya, berkelebat ke sana kemari menebas leher lawan di medan perang. Membela agama Islam. Bagus apa jelek? Bagus. Tidak ada yang menyatakan jihad itu buruk. Kecuali orang kafir. Buruk bagi mereka. Orang itu Ditanya kenapa kamu terbunuh? Dia menjawab, aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu, dusta kamu. Kadzabta khatata li ayyuqala annaka jari faqad qila dhalik. Kamu betul berperang secara fisik, secara lahiriah. Akan tetapi niat kamu, ah, niat ini urusan apa? Hati. Amalan apa? Amalan hati nanti amalan hati yang pertama kita akan bahas niat. Niat kamu berperang agar kamu disebut jari. Jari itu bisa makna, maknanya jagoan, pemberani, pahlawan, dan yang sejenisnya. Niatnya ingin dikenal orang, niatnya ria. fakadqilah dalik dan ujian orang telah ditujukan kepadamu. Orang itu lalu oleh Allah diperintahkan untuk diseret pada wajahnya. Belewer. Dibalangkan karena api neraka. Dibalangkan teh. Di, dilempar. Belewernya tidak diterjemahkan. Karena nggak ada terjemahannya. Dalam bahasa Sunda itu kecap pengantir. Kata-kata penghantar. Am, dahar, got, nginum gitu ya. Berebet, lumpat jeleng luncat jika gitu tak. kadang-kadang kecap panganterna hungkul Gajeleng, gajeleng, gajeleng, berbet kedebuk, kos. kadang-kadang begitu hanya kecap pengantar yang kalau diterjemahkan dia loncat dia lari dia jatuh dia mati jadi orang tadi belewer dilemparkan ke dalam api neraka amalan lahiriannya bagus jihad sampai syahid kan? Tapi kenapa dia dimasukkan ke dalam api neraka? Karena mengabaikan amalan batin yaitu ikhlas. Diabaikan. Ada riak menyelinap masuk. Amalan jihadnya tertolak. Karena mengandung unsur syirik menduakan Allah dengan makhluk. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi. Ana agna syurokai anis syirki Faman amila amalan asroka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah, aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Tidak membutuhkan saingan, tidak membutuhkan partner dalam hal ibadah. Maka siapa orang yang menyekutukan asya, ah, siapa orang yang mengamalkan satu amalan, dan dia menyekutukan aku dalam amalannya dengan yang lainnya, aku tinggalkan amalan tersebut, aku tinggalkan juga pelakunya. Tebutuh kanu amalan sehingga kita gitu patut. Tidak diterima oleh Allah Azza tidak diberi pahala. Bahkan tadi dilempar ke dalam api neraka. Ini golongan pertama. Yang kedua yang dipanggil Tahu siapa golongan yang kedua yang dipanggil? Ustaz, kiai, ajengan, mubalir, dai dipanggil. Allah peringatkan atau Allah ingatkan dia atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia ketika di dunia. Lalu Allah nanya apa yang kamu lakukan dengan nikmatku itu? Dia bilang fa'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Dulu ketika di dunia aku belajar ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu dakwah gitu ya. Dan aku membaca Al-Qur'an karena engkau. Allah bilang bohong kamu, dusta kamu. Kamu memang belajar, tapi niat belajar kamu agar kamu dikenal sebagai seorang alim ingin disebut dengan sebutan Ustadz Kondang, Dai Beken, Dai sejuta umat, Dai sejuta akhwat, Dai sejuta ummahat, <laughs> Das Dai sejuta ikhwan gak ada ya. Karena rata-rata yang mengidolakan ustaz itu ummahat dan akhwat. Iwan juga ada tapi nggak begitu banyak. Nggak tahu kalau dai-nya akhwat. <laughs> Kamu belajar betul, sungguh-sungguh banget. Tapi niatnya yang salah, keliru, ingin dikenal, ingin menjadi orang yang populer, ingin dipuji dan pujian orang telah ditujukan kepadamu. dewa ya terjelma dibalangkan karena neraka. Waliyadzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla tidak memasukkan kita ke dalam golongan seperti ini. Dan yang ketiga, hartawan yang dermawan. Orang kaya raya, Kekayaannya melimpah bruk di juru, brok di pantok, ngalayah di tengah imah, lubak, libuk, nepikan kata kalebok. Saking banyaknya. Ada yang minta dikasih. Ada yang bangun masjid, berapa anggaran masjid? Cuma semiliar. Bikin yang lima miliar, saya kasih uangnya. Ini pesantren berapa ini? Cuma sepuluh miliar. Bikin dua puluh miliar dari saya semua uangnya. Masih ada 4 triliunnya, triliunnya gitu di bank punya orang. Nah, disumbang <laughs> habis semuanya ya. Habis semuanya. Dipanggil. Aku berikan nikmat yang banyak melimpah kepadamu waktu kamu hidup di dunia. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Dia menjawab, "Ya Allah, tidak ada satupun momen yang engkau sangat suka untuk infak di momen itu kecuali aku infak di sana. Kata Allah bohong kamu, dusta. Kamu betul infak. Tapi niat kamu agar kamu disebut orang dermawan. Dan orang-orang telah memuji kamu dengan pujian itu. Beleweng dewai dialungkan karena neraka. Tadi mah belewer, aina nama beleweng. Sama artinya. Dilemparkan ke dalam api neraka. Tiga orang hebat dengan tiga amalan hebat masuk neraka. Tiga amalan hebat, hebat amalan lahirnya. Jihad sampai syahid. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran. Dan dia infak dan sodakoh sampai hartanya habis. Lahirnya bagus apa jelek? Bagus. Tapi kenapa masuk neraka? Karena batinnya, hatinya ketika mengamalkan amalan bagus tadi, hatinya jelek, ada ria. Akhirnya masuk ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Semoga Allah SWT masukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang selalu ikhlas dalam beramal. Ini contoh kedua yang membuktikan mengabaikan amalan hati, kondisi hati bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam kebinasaan yang abadi di neraka Allah Azza wa Jalla walaupun amal lahirnya bagus bukti ketiga ada berapa bukti ratusan tapi cuma tiga saja ya kalau semuanya dibahas habis waktu untuk itu terakhir maksudnya terakhir contoh bukan terakhir ngajinya Hajinya masih panjang, sejam lagi. Apa barusan mau saya katakan? Contoh ketiga. Padahal belum tua ya, tapi kok lupa. Contoh ketiga. Sebuah hadis dari Sauban radhiyallahu an. Ini mengerikan banget yang ketiga ini. Kata Thauban aku mendengar Rasul alaih salatu wassalam bersabda La'a'lamanna aqwaman min ummati Ya'tuna yawmal qiyamati bihasanati mithla jabalit tihamah Faja'alallahu haba'an manthurah. Aku kata Nabi SAW benar-benar mengetahui beberapa orang dari umatku. Umatku umat Islam. Bukan orang kafir. Aku tahu beberapa orang dari umatku yang kelak pada hari kiamat datang dengan membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihama, gunung yang besar. Uh, pahalanya besar sekali. Andai itu emas kekayaan sudah bisa membentuk negara sendiri itu. Emas sebesar gunung maya. Ini pahala di akhirat dan pahala di akhirat satu-satunya harta yang paling berharga. Orang yang nggak punya pahala di akhirat bangkrut itu. Muflis ya. Muflis itu orang yang membagi-bagikan pahala di akhirat habis. Karena apa? Karena dulu ketika di dunia dia apa? Zolim. Mendolimi orang dan kezolimannya tak terbalas di dunia. Di akhirat dibalas dengan memberikan pahala. Kedolimannya banyak, pahalanya habis, kedolimannya masih tersisa. Akhirnya dosa orang yang didolimi diambil dan ditimpakan kepada dirinya. Pahala habis, dosa numpuk. Itu bangkrut. Ya punya harta, yang bisa menyelamatkan dia di akhirat. Hartanya adalah pahala. Orang dari umat Nabi SAW datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang besar, sebesar gunung. Tiba-tiba Allah musnahkan. Allah jadikan pahala itu habis ibarat debu yang diterbangkan oleh angin. Habis tak bersisa. Dan itu secara psikis, selain dia celaka secara fisik. Orang yang nggak punya pahala, yang ada kan tinggal dosa ya. Ditimbang antara dosa dengan pahala, pahalanya nol, dosanya numpuk. Kena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Kalau ringan timbangan kebaikan yang beratnya dosa. Faumuhu hawiyah, maka tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Oma mahiya, tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, senek nunga bebelak. Api yang menyala-nyala. Orang itu pertama binasa. Yang kedua, selain secara fisik dia binasa karena diadab di neraka hawiyah, Secara psihis orang itu super kecewa. Karena apa? Ibarat seorang karyawan dengan gaji gede 100 juta. Dia mengambil gajinya secara tes, Digandong atau sakarung lah, Dibawa ke rumah. Dengan hati berbunga-bunga. Gaji sebulan 100 juta, dia bisa pakai membeli apapun yang dia inginkan. Baru keluar kantor, datang motor. summer itu. Karungnya berbet di bawah lompat. Kabur sudah. Tubuhnya nggak luka sedikit pun ya. Tapi secara psikis dia uh, bisa menjerit-jerit. Itu uang saya sekarung, uang saya sekarung. Padahal tubuhnya nggak apa-apa. Terahet-rahet acan. terbohak bohak acan. Bohak pun tidak, rahet pun tidak. Rahet teh eh, terluka sedikit pun enggak. Apalagi terluka banyak. Tapi karungnya habis dibawa oleh rampok. Dia bisa menjerit-jerit. Bisa, dia bisa jantungan kelepak kue maut. Saking apa? saking kecewanya secara psikis ya. Beda dengan orang keluar kantor tapi bokeh di luar na oke sampai ke rumah bokeh ah eta mah sedih. Dan memang sudah bakat na bokeh. <laughs> Gak ada beban psikis apa-apa. Tapi orang yang tadi punya uang banyak tiba-tiba dirampok atau hilang, uh kecewanya bukan main itu. Di akhirat orang tadi mengalami kekecewaan secara psikis. Secara fisik dia diazab. Secara fisik diazab, secara psikis dia kecewa luar biasa. Itu akan teralami oleh beberapa orang dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari golongan orang seperti itu. Sauban penasaran, sekaligus takut. Takut dirinya termasuk orang seperti itu. Lalu bertanyalah kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah sifhum lana, jallihim lana. Wahai Rasulullah, terangkan sifat-sifat orang itu kepada kami. Jelaskan karakteristik orang itu kepada kami. Hatta la nakuna minhum wa nahnu nala'lam. Sehingga kami tidak termasuk golongan mereka tanpa kami sadari. Kita kan kepedean ya. Wah amalnya banyaklah ternyata sampai di akhirat nol besar. Jangan sampai kita seperti itu. Kata Tauban, ya Rasul, siapa mereka? Bagaimana sifat mereka? Terangkan agar kami tidak seperti mereka tanpa kami sadari. Coba perhatikan jawaban Rasul salatu wassalam. Jangan sampai ini ada pada diri kita. Bangkrut kita nanti. Kata beliau hum min ikhwanikum hum eh, min ikhwanikum wa min jildatikum Ya min al laili kama ta'khudun. Mereka ikhwan kalian. Saudara kalian sama muslim dari bangsa kalian Ya min al laili kama ta'khudun. Mereka juga suka ibadah malam, salat malam seperti yang juga kalian lakukan. Tahajudnya rajin loh. Ahli ibadah tuh. Makanya dapat pahala sebesar gunung Tihamah tadi tuh. Ibadahnya rajin. Walakinnahum. Akan tetapi mereka itu kaumun. Ida wajadu atau ida khalau maharimillah intahakuha mereka adalah orang-orang yang ketika mereka bersendirian. Tidak ada kawan, tidak ada orang. Atau banyak orang tapi asing, tidak ada yang mengenal. Sendirian dia. Terus bertemu dengan apa-apa yang Allah haramkan. Apa yang Allah haramkan biasanya apa? Menyenangkan. Bikin happy dan mengandung unsur satu orang yang melakukan kemaksiatan yang Allah haramkan itu bisa kecanduan loh. Sok coba sekali aja judi. Eh jangan katakan jangan. Jangan. Ini bukan anjuran. Orang yang sekali judi ketagihan. Apalagi menang, eh, asalnya seratus ribu, jadi sejuta. Dari ah, gitu ya. Kalah, penasaran. Habis semuanya, jual jam tangan. Habis terus penasaran. Ketagihan dia. Demikian juga yang mabuk. Demikian juga yang ngedrugs. Nge-narkoba. Demikian juga, ah coba rokok sekenyot-sekenyot. Belum kerasa ah, dua kenyot. Belum kerasa ah, akhirnya sabatang. asa pahitnya, cing-cing asasan sidik sabatang deh. Sabos habis <laughs> akhirnya. gitu. Ah, baru kesanduan tuh. Oleh karena itulah, setiap yang Allah larang, <laughs> pertama bikin penasaran, kedua bikin happy, ketiga bikin kecanduan. Orang ahli ibadah tadi lalu berada di satu tempat, satu waktu, di mana dan di tempat dia saat itu menyendiri, nggak ada orang lain, bertemu dengan kesempatan untuk bermaksiat, intahakuha dia langgar apa yang Allah larang itu. Dia bermaksiat. Ketika dia menyendiri. Itulah orang-orang yang kelak di akhirat diperlihatkan pahala dari ibadah tapi habis musnah seperti debu yang ditiup angin. Berkata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau, humul ladina ya'maluna a'malan zahirah wa yuhmiluna a'malal batinah wa hiyal muraqabah. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan lahir tapi mengabaikan amalan batin yaitu muraqabah. Mereka lalai kepada amalan batin yang namanya muraqabah Murokoba itu apa? Merasa diawasi oleh Allah. Merasa dilihat. Alam ya'lam bi annallaha Alam ya'lam bi ya yara. Bukankah dia mengetahui bahwa Allah itu selalu maha melihat? Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ad. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا Bukankah mereka mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi? Tidak ada dua orang yang berbisik kecuali Allah yang ketiganya. Tidak ada uh, tiga orang yang berbisik kecuali Allah yang keempatnya. Tidak ada yang lima orang yang berbisik kecuali Allah lah yang keenamnya. Tidak ada orang yang berbisik kurang dari itu atau lebih dari itu kecuali Allah selalu menyertai mereka. Mananya Allah serba tahu. Jangankan yang diharewaskan, diharewaskan tadi apa? Dibisikan, yang digerenteskan di Allah tahu. Digerenteskan tadi apa? Bisik makan harewas tadi. Digarantaskan itu apa? dibersitkan dalam hati. Allah tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hamlil warid. Kami yang menciptakan manusia dan kami mengetahui apa saja yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Bukan dibisikkan, yang digerenteskan oleh hati-hati mereka. Kalau dibisikan mah ada ada ada gerakan lidahnya, ngaharewos merebet-beta. Itu nggak bisa berbisik. Tapi kalau digerentaskan mah mulut balem. Balem tak kia tarutup. Hmm. Balem tak apa bahasa kitanya? Balem. Balem. Balam. Hmm? mingkem. Mulutnya mingkem. Hatinya berbisik. Bukan berbisik apa tadi? mem, terbersit. <laughs> Beda terbersit mah. Ya nggak apa apa lah terbersit. Allah tahu. Itu orang yang menyadari Allah serba melihat, Allah serba mengawasi, Allah mendengar, Allah mengetahui, sadar akan hal itu, lalu dia menjaga diri baik ketika berada di tengah orang banyak ataupun ketika menyendiri dia jaga diri. Jaga mulut, jaga tingkah laku, jaga kelakuan. Itu sifat muraqabah. Orang yang memiliki sifat muraqabah, ibadah dan amalnya nggak ada bedanya antara menyendiri dengan di tengah orang banyak. Karena dia tahu dan dia meniatkan ibadah yang dilakukannya hanya ingin dinilai oleh Allah bukan oleh sama manusia penilaian, komentar manusia nonsense. Nah, hampir saya menyatakan bullshit. Tapi pernah saya ada yang mengingatkan, Ustaz tolong bullshit itu jangan dipakai kasar banget itu. <laughs> itu bahasa preman. Saya pernah hidup di Australia. Kata dia, saya belum. Maka saya nggak akan mengatakan kata-kata bullshit lagi. Itu barusan yang terakhir. <laughs> Nonsense saja ya. Dan jazahullahu khairah kepada ikhwan atau ahwat yang pernah mengingatkan saya untuk tidak mengatakan kata-kata tadi. <laughs> ya. sebaru amat komentar orang, penilaian orang terhadap apa yang kita lakukan, yang kita amalkan. Kita hanya ingin dinilai dan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla atas amalan kita. Makanya kalau seperti itu, tidak ada bedanya amal kita ketika sendirian atau ketika di hadapan orang banyak. Karena bukan untuk orang banyak kita beramal. Bukan untuk manusia kita beramal. Untuk Allah Azza wa Jalla. Ini muraqabah. Mengabaikan sifat muraqabah mengakibatkan berbedanya amalan kita ketika sendiri dan ketika di hadapan orang ya. Di hadapan orang lebih baik. Ketika menyendiri mah asal-asalan. Karena nggak ada yang lihat. jadi itu karakter orang munafik. Allah berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unannas nas." Walayat yadhkuruna Allah illa qalila. Terus jangan-jangan persis kita seperti itu tuh ya. Sungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah dan Allah akan balas tipuan mereka. Wa idah kamu ialah solat. kalau mereka berdiri untuk untuk apa? Untuk salat, kamu kusala mereka berdiri secara malas. Artinya kalau mereka sholat sendirian mereka malas. Allah Asal. Empat rokat, dua menit, beres. Tapi ketika di orang banyak, waduh, semangat, lama. Karakter munafik. Tidak memiliki sifat merokobah karena amalannya untuk orang. Yuro'unanas. Mereka ingin dilihat oleh orang. Bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Ini bertolak belakang dengan sifat muraqabah. Muraqabah termasuk amalan hati nanti akan kita bahas. Salah satu jenis amalan hati adalah muraqabah. Mengabaikan sifat muraqabah akan mengalami orang seperti yang dijelaskan dalam hadis tadi, orang itu rajin tahajudnya, ya, rajin melaksukan melaksanakan amalan-amalan lainnya tapi di saat dia menyendiri, dia labrak apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan. Karena merasa aman, gak ada yang melihat. Dia gak sadar banyak yang melihat. Siapa? Pertama tentu saja Allah yang melihat. Kedua selain Allah siapa yang melihat? Malaikat pencatat, raqib dan atid. Idh yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi Raqibun atid. Ada raqib, ada atid. Mencatat tuh. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depannya dan di belakangnya. Yahfaduna min amrillah. Malaikat itu menjaga orang itu atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kanan kiri ada rakib atid. Depan belakang ada malaikat hafadhah, malaikat penjaga. Ma minkum illa wukila ilaihi qarinu minal jinni wa qarinu minal malaikah. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dilepaskan, ditugaskan kepada dia satu korin dari bangsa jin dan satu korin dari bangsa malaikat. Ada jin korin dan ada malaikat korin. Malaikat korin nanti memberikan kesaksian wa qala qarinuhu hadha maladayya Adit, Berkatalah sang korin. Ingat, banyak yang melihat. Selain Allah Azza para malaikat nggak pernah lepas dari kita. Rokib, atid, malaikat hafadah itu nempel ikut terus kepada kita kemanapun kita pergi termasuk ke WC. Rakib atid masuk ke WC masuk. Kalau nggak masuk mah itu mah bukan tempat kita. Lagi pula aromanya nggak sedap. Akhirnya nggak masuk rakib atir. Enak orang itu nanti bermaksiat di WC nggak dicatatnya. Dan rugi kita. Bisa nggak kita ibadah di dalam WC? Bisa ibadah? Nggak. Bisa. Menerapkan adab sunnah ketika di WC itu ibadah. Masuk WC dahulukan kaki, kiri, keluarnya kanan. Itu ibadah bukan ibadah karena menerapkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk WC doa, masuk WC keluar juga ada doa ibadah bukan ibadah. Di dalamnya ketika kita BAB, BAK, BAS atau apapun kita menerapkan adab sunnah, tidak menghadap atau membelakangi kiblat, tidak berbicara, tidak zikir, tidak baca Al-Qur'an, tidak nyanyi-nyanyi, dalam rangka apa? Dalam rangka menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pahala itu. Rakib, rakib dan atid nggak masuk nggak tercatat itu. Masuk rakib dan atid ke WC sekalipun. Malaikat penjaga masuk ke WC sekalipun. Malakul maut bagi orang yang sudah tiba masa ajalnya masuk. Lagi duduk jedud dicabut nyawana kulahek maut. Gak terhalang oleh apapun itu ya. Adapun hadis yang menyatakan malaikat tidak akan memasuki tempat-tempat tertentu, nggak akan masuk WC, nggak akan masuk yang ada gambar, ada yang haram. Maksudnya malaikat rahmat. Itu nggak akan masuk itu. Oleh karena itulah sikap muraqabah adalah sifat yang wajib dimiliki untuk menjaga keikhlasan dan kualitas serta kuantitas ibadah kita dimanapun dalam keadaan manapun kita berada walaupun menyendiri nggak ada bedanya dengan ketika di hadapan orang banyak karena ibadah kita untuk Allah ingin dilihat oleh Allah ingin dinilai oleh Allah ingin dibalas oleh Allah dan Allah serba melihat dimanapun dalam keadaan bagaimanapun kita berada bukan ingin dilihat, dinilai dan dibalas oleh manusia. Nah, hadis tadi menjelaskan orang yang beribadah secara lahiriah tetapi mengabaikan sifat muraqabah dan muraqabah adalah amalan hati orang itu binasa. Inilah bukti ketiga yang menyatakan bahwa mengabaikan amalan hati bisa mengakibatkan pelakunya terjerumus ke dalam kebinasaan yang abadi wal billah. Dari sini kita meyakini mengetahui pentingnya memperhatikan amalan hati melebihi pentingnya mengamalkan amalan-amalan lahir. Amalan dan penampilan lahir ya perlu diperhatikan, tetapi lebih penting lagi untuk memperhatikan keadaan hati dan memperbaiki kerusakan hati. Itu alasan kedua kenapa kita harus lebih memperhatikan hati. Kenapa kita membahas amalan hati. Alasan ketiga, ada berapa alasan? Puluhan. Tapi kita hanya membahas tiga saja sebagai mukaddimah ya. Kita belum masuk kepada pembahasan kitab ini. Nanti kita bahas apa yang dimaksud hati. Apakah lever gitu? Ataukah sesuatu yang lain? Nanti kita akan bahas. Alasan ketiga. Kondisi hati menentukan besar kecilnya pahala dari ibadah. Ibadah yang dilakukannya bernilai sunnah ghair muakkadah. Tapi kalau dilakukan dengan kondisi hati yang prima, yang bagus, pahalanya jauh lebih besar dibanding mengamalkan amalan yang hebat tapi kondisi hati buruk. Tadi kita sudah jelaskan amalan lahirnya hebat tapi kondisi hatinya buruk celaka kan ya. Fawailulil musallin tadi, salat fardu yang lima waktu itu amalan agung, rukun Islam kedua setelah tauhid, setelah dua kalimat syahadat. Hukum dari salat fardu apa? Fardu ain. Rukun Islam yang kedua agung ketika dilaksanakan dengan cara yang baik secara fisik, secara lahiriah, tapi hatinya, kondisi hatinya buruk, akhirnya ria dan sahun, bukan dapat pahala, tapi dapat azab. Itu sudah terbukti tadi. Tiga orang, mujahid, da'i, dan dermawan. Bagus amalan fisiknya. Kondisi hatinya buruk. Neraka. Dan yang ketiga barusan orang yang tidak memiliki sifat murokobah ya. Itu sudah. Nah sekarang contoh amalannya enteng ringan. Dihukumi sunnah ghair muakkadah. Tapi ketika mengamalkan amalan itu kondisi hatinya luar biasa prima. Bagus. Ya ikhlas, ya khusyuk. Coba lihat pahalanya pahalanya melebihi pahala sholat fardu dengan kondisi hati yang buruk. Ada minimalnya dua hadis yang akan kita sampaikan. Sebuah hadis, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Ma min muslim yatawaddau fa wudu'ahu. Thumma qama wa yusalli rak'ataihi, rak'ataini. Muqbilun biqalbihi wa wajhi ila Allah. Tidak ada seorang pun yang seorang muslim pun yang berwudu. Lalu dia menyempurnakan wudunya. Lalu dia berdiri sholat dua rakaat. Sholat apa setelah wudu? syukrul wudu. Syukrul wudu wajib apa sunnah? Sunnah. Sunnah muakkadah atau ghair muakkadah? Ghair muakkadah. Salat sunat yang tidak ditekankan. Dia sholat dua rakaat tapi mukbilun biqalbihi wajih. Dia fokus kepada Allah hatinya dan wajahnya. Fokus hatinya ikhlas dan khusyuk. Ketika mengerjakan dua sholat tadi, sholat dua rakaat tadi, sholatnya satu, tapi dua rakaat. Illa wajabat lahul jannah. Kecuali wajib bagi orang itu surga. Dibayarnya dengan surga, padahal cuma dua rakaat yang gair muakadah yaitu sholat sunnah syukur wudhu. Berbeda tadi dengan orang yang sholat fardu tapi diancam wail. Karena apa? Karena hatinya busuk ketika mengamalkan sholat itu. Ya ria, ya sahun. Kalau ini sunnah ghair mu'akadah tapi hatinya fokus, ikhlas dan khusyuk. Surga. Ini yang pertama. Kedua, masih dalam bab yang sama. Nabi SAW dalam salah satu hadis yang panjang menyatakan, ma min muslimin yatawaddau fa asbagha wudu'ahu thumma qama fa yusalli raq'atain Kata Rasul Sallallahu alaihi tidak ada seorang pun muslim yang berwudu kemudian membaguskan wudunya lalu salat dua rakaat. Nah, di salat yang dua rakaat tersebut dia fokus kepada Allah illan sarafa min so, min salatihi Kecuali ketika dia berpaling atau ber, berhenti atau selesai dari sholatnya, berguguranlah seluruh dosanya kayaumin waladat su'ummuhu sehingga seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Kembali bayi, seluruh dosanya musnah. Apakah dosa kecil atau dosa besar? Dua-duanya karena apa? Karena Nabi SAW menyatakan orang itu seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Seperti bayi. Bayi punya punya dosa besar? Jangankan yang besar, yang kecil pun tidak. Padahal dua rakaat salat syukur wudhu. Ada dua hadis yang tadi menjelaskan. Pertama wajib dia surga. Yang kedua dosa-dosanya seluruhnya terhapus. Yang kecil ataupun yang besar. Sehingga seperti bayi lagi. Bayangkan. Salat syukur wudhu dua rakaat enteng, ringan, sunnah ghair muakkadah. Akan tetapi dilaksanakan dalam kondisi hati yang luar biasa baiknya ya ikhlas ya fokus khusyuk maka wajib surga bagi Allah yang mewajibkan dirinya untuk memasukkan orang itu ke dalam surga ya seluruh dosa-dosanya diampuni Beda dengan tadi fawailul musallin. Fawailul musallin itu untuk orang yang sholat fardu yang menjadi rukun Islam kedua. Kalau hadis riwayat muslim yang dua tadi itu sunnah ghair muakkadah sholat syukur wudhu. Tapi ya ikhlas, ya juga fokus, ya juga khusyuk. Ternyata luar biasa. Tadi mas sholat fardu yang agung diancam dengan wail karena hatinya busuk. Ini mah salat syukrul wudu sunnah ghair muakkadah diwajibkan surga, dihapuskan seluruh dosa karena hatinya ketika melaksanakan syukur wudu itu berada pada kondisi yang puncak, yang prima, melahirkan salat yang berkualitas. Lihat keadaan hati menentukan besar kecilnya apa? Pahala dari amalan amalannya enteng, ringan, ghair muakkadah, pahalanya luar biasa karena kondisi hati yang luar biasa. Walhasil ternyata memperhatikan keadaan hati itu luar biasa pentingnya karena berpengaruh besar terhadap selamat atau celakanya kita baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Inilah tiga alasan yang kita akan yang kita bahas sebagai mukaddimah dari tema yang kita akan kaji secara rutin ini yaitu pentingnya mendalami amalan hati. Ya. Ikhwan dianjurkan memiliki fotokopian ini akhwat juga, ya. Fotokopi sendiri BM. Bayar masing-masing. Kalau ada di antara jamaah ini ngacung, tolong Ustaz berapa orang yang perlu saya bayarkan. Itu pahala jariah itu. Selama ngaji, Ikhwan-Ikhwan melihat, selama itu pahalanya mengalir ke Ikhwan-Ikhwan, mengalir juga ke donatur tadi itu. Jangan-jangan setelah diumumkan begini, semua ingin jadi donatur. <laughs> ya, Siapa yang siap jadi donatur nanti hubungi panitia. Siapa yang tidak siap hanya untuk diri sendiri, tidak apa-apa nggak akan dicela. Siapa yang siap menerima donasi juga nggak apa-apa. Saya ingin punya kitab tapi saya nggak punya uang. Nanti insya Allah ada donasi ya dari muhsinin yang ada di sini. Ikhwan dan akhwat cukup sampai di sini saja sebagai mukaddimah dari kajian kita sore hari ini. Insya Allah nanti kita akan adakan kajian ini setiap hari apa? Kamis keempat sore hari ya. Sebulan sekali ini. Atau setiap uh, Kamis. Nanti aja. Sah? Sebulan sekali setiap hari keempat. Sore hari asar sampai maghrib. Catat, masukkan agenda, ada reminder supaya tidak lupa ya. Kalau ada di kalender di rumah, pakai stabilo, kemudian diberi catatan, wajib hadir. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ikhwan yang gede ya tulisannya ya. Kalau mau dibacain. Ustaz, bagaimana upaya untuk menjaga hati? Belum dibahas. Kita baru mukadimah. Orang ini yang bertanya ini wajib hadir nanti. Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu dan bagaimana ada yang ngajak makan. Sedangkan kita dalam keadaan berpuasa. Terus kita memberitahukan bahwa kita sedang saum. Tadi puasa. Apakah itu termasuk riak? Baik, barakallahu fiksi penanya ya. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi rahman qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam berada di antara dua jari dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah zat yang maha membolak-balikan hati. Tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus ter termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma Ya musarrif al-qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitan. Ya Allah jangan engkau sesatkan hati-hati kami. Setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man sakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesuciannya.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 Hafalkan itu Baca sesering mungkin. Ba'da sholat fardu. Tengah malam. Di akhir malam setelah tahajud. Ketika saum. Ketika safar. Ketika hujan besar. Pada hari Jumat ba'da asar. Silakan baca. Itu yang pertama. Sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin saya nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih asmaul husna susunan Syekh Abdul Razak hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al Asmaul Husna. Dengan mendalami Al Asmaul Husna kita mengenal Allah Azza Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, rojak kita termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya. Hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya. Bertambah cintanya. Bertambah tawakalnya. Bertambah juga ikhlasnya. Jadi Sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Subhanahu Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Pelajari al-asmaul husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Ah, akan tambah jauh dari Allah Azza wa Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk nggak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri nggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini kita tolak enggak ah Allah mah enggak begini tapi begitu. Contoh Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Qur'an. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di, tangan, di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan bal yadahu yabstu, yab, uh, Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari Allah enggak ah, enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok, assalamualaikum. Si pribumi menjawab waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak ah, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak, enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak, ah enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahu ya, penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini ya orang gila apa ya? Saya <laughs> sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia <laughs> ketahui oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang punya tangan? Enggak, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajribi ayunina. Enggak Allah punya enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang disuruh, diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Berarti siapa? Berarti Allah. Kata siapa? Kata Nabi wasallam. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain saya Tuhan kamu enggak. Saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, enggak, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis, enggak, enggak pakai gamis, telanjang. Ah. Gamis di sana mungkin, mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan. Walaupun gak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita. Ya. Ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya ria. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada ria, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah. Itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya ria, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ih nggak beri gitu, kita takut. Kalau sudah takut kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersitria, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka ria. Nanti kita terbawa riaknya. Itulah diantara beberapa kiat menjaga keikhlasan. Nah, kedua, kalau kita sedang saum lalu diajak makan, gimana? Situasional atau kita bertamu, sedang saum Senin Kamis lalu bertamu lalu disuguhan. Apa yang harus kita lakukan? Situasional. Kalau orang tadi kawan lama yang sudah lama nggak ketemu, baru ketemu dia ingin me ngabajakeun orang sanaon, ingin apa? membahagiakan kita. Dia ambil ayam dia sembelih, dia ambil kambing dia sembelih, disajikan. Aduh silakan, sudah kaprak keprok, udah ngesang ngoprot gitu, silakan maaf saum. Aduh, kecewa berat. Makanlah. Bukalah. Karena mengecewakan orang itu buruk. Dan saum hukumnya sunnah. Maka daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masol. Menolak mafsadat harus didahulukan daripada meraih manfaat. Bukalah, makanlah, insya Allah pahala saum tetap dapat, menyenangkan orang juga tetap dapat. Tapi kalau umpamanya si pribuminya ini orang yang sudah sering bertemu, nggak istimewa, nggak istimewa, istimewa banget gitu, disedorkan air diminum, tidak diminum nggak masalah, maka lebih baik meneruskan e, saumnya, ya, tanpa memberitahukan kita saum nggak apa-apa nggak disentuh, ya atau nggak apa-apa umpamanya ketika si perempuan masuk ambil airnya cuci tangan sudah kosong, disangkanya apa? Diminum. Dia menyangka kita tidak som pada saum. Itu bagus. Oh haus ya tambah lagi. <laughs> Baik. <laughs> Wallahu a'lam. apabila kita harus mengukur waktu datangnya sholat. Apakah kita, bukan apabila, apakah kita harus mengukur waktu datangnya sholat? Karena saya pernah lihat bayang-bayang belum dua kali panjang benda, tapi di masjid-masjid sudah terdengar azan. Sholat asar, saya pernah sholat asar lihat bayang-bayang belum dua kali panjang. Salat asar mah memang bukan dua kali panjang, hampir maghrib atau ya mah. Tapi bayangan benda setinggi atau seukuran benda asli. Tapi yang jelas begini, untuk waktu ibadah. Waktu ibadah itu tidak ditentukan oleh masing-masing individu muslim. Tapi itu wewenang ulil amri. Apapun ibadah, Baik sholat, ataupun awal Ramadan, awal syawal, karena berkaitan dengan waktu ibadah ya. Awal Syawal ada ada apa? Ada sholat eh, hari raya. sholat hari raya baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, ya. Saum satu Syawal. Satu Muharram karena berkaitan dengan ibadah di tanggal 10 Muharram. Apa? Saum Asyura. Itu yang menentukan ulil amri. Wewenang ulil amri bukan wewenang masing-masing individu. Kalau masing-masing individu bisa berantem. Sholat nanti bisa berbeda-beda waktunya. Saum nanti bisa beda-beda memulainya. Sholat idul fitri, idul adha bisa beda-beda. Bisa seminggu, bisa tiap hari ada yang sholat. Maka perbedaan di kalangan warga kaum muslimin diputus oleh ulil amri. Ini Ulil amri menetapkan berdasarkan ikhtiar maksimal. Ditempatkan beberapa ahli untuk ru'yah di beberapa titik tertentu. Ada perbedaan di kalangan mereka? Mungkin ada, tapi ulil amri yang memutuskan. Wewenang tidak di tangan ormas. Wewenang tidak di tangan individu ulama. Wewenang ada di ulil amri. Kalau ulil amri memutuskan lalu ada orang yang berbeda, dia wajib rujuk kepada ketetapan ulil amri. Berdasarkan nas dari Nabi SAW. Beliau bersabda, As-saumu yawma yusumun nas, wal fitru yawma yuftirun nas. Saum harus dilakukan pada hari ketika orang-orang saum. Idul Fitri juga begitu. Disebut bulan, disebut syahr Karena minal istihar dari Ah, sudah jadi bahasa Indonesia masyhur. Apa masyhur? Populer, terkenal. Dikenal oleh seluruh orang bahwa itu awal bulan. Oleh karena itu kalau ada satu dua individu melihat ada bulan sabit. Tapi orang lain umumnya nggak tahu. Dia beritahukan ke ulil amri, saya sudah lihat bulan. Ulil amri menolak. Enggak. Ulil amri menetapkan besok belum awal bulan, tapi lusanya. Maka orang ini wajib ikut ketetapan ulil amri tersebut. Itu berlaku dalam semua waktu ibadah. Termasuk waktu sholat. Waktu sholat, ya, pertama ketetapan yang harus dilakukan oleh ahli. Ahli ru'yah. Dan itu dilakukan oleh ulil amri dengan memerintahkan beberapa ahli untuk meru'yah dalam setahun. Hadis Nabi SAW sebagai patokan. Salat subuh ketika fajar sodik muncul. Dilihat kapan fajar sodik. Yang melihat ahlinya. Terus duhur ketika pas matahari tengah-tengah. Dilihat jam berapa pada tanggal tersebut, bulan tersebut, tahun tersebut pas matahari tengah-tengah. Asar ketika bayangan setiap benda setinggi bendanya. Maghrib pas ketika terbenam, Isya ketika muncul eh, safak melahirang, Itu terus diruiah oleh ahlinya selama setahun. Dilihat lagi tahun kedua persis sama, lalu ditetapkan jadwal. Nah kalau ada individu yang meruiah melihat, oh salah nih pemerintah. Pertama individu ini ahli bukan dalam hal urusan meruiah. Berapa kali dia meruiah? Berpengalaman enggak? Hanya sekedar tahu teori enggak? Enggak cukup. Ya. Oh, itu sholat subuh kecepatan setengah jam tuh. Kata siapa? Apa dia meruyah? Ya, saya meruyah. Apa kamu ahlinya? Berapa kali kamu meruyah? Enggak. Enggak ada pengalaman. Mardun, bukan ahlinya dia. Jangan-jangan yang dia lihat syafak merah itu sebenarnya mercon. Yang kebetulan dilemparkan orang <laughs> gitu ya. Jadi kembalikan itu ke ulil amri. Lalu ulil amri membuat jadwal sholat. Kita berpatokan ke sana. Ya, kalau setiap individu menentukan waktu sholat masing-masing kacau, nggak mau berjamaah, imam kecepatan. Oh, orang-orang belum adzan, sudah masuk waktunya, sholat duluan. Padahal orang-orang belum adzan. Ini bisa kacau. Kembalikan waktu ibadah kepada yang berwenang. Wallahu a'lam. Ini bisa dinyalain. Apakah menghabiskan waktu luang untuk main gym nah, juga termasuk lalai terhadap amalan murokobah? Super iya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azanah, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam dalam sholatnya nanti menterinya ke sana tuh. Wali kota ke sana. Gubernur ke sana. <laughs> Skakmat dia. <laughs> Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, itu ngantuk, iseng-iseng main game. Cenghar sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagok lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatian. Tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal dua level lagi, tanggung. Tapi level dua terakhir itu yang paling sulit setahun baru selesai. <laughs> Mati kelaparan anak istrinya nanti ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana cara muraqabah kepada Allah dengan benar dan sesuai sunnah. Itu nanti akan kita bahas pada bab muraqabah ya. Sabar. Ini baru mukaddimah, baru perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu berusaha untuk ibadah ikhlas, tapi kadang-kadang terbersit sedikit riak pada tengah-tengah ibadah Lalu saya kembali ingat kepada Allah dan mohon agar hati saya diikhlaskan. Bagaimana caranya terus selalu ikhlas? Tadi sudah ya. Kayaknya pertanyaan sama. Gimana caranya agar ikhlas? Apakah ada dalil keutamaan sholat fardu dengan kondisi hati yang bersih? Oh iya. Qad aflahal mu'minun. alladhinahum fi sholatihim khasyi'un. Terus surah apa itu? Al-Mu'minun ayat yang pertama dan kedua. Di ayat yang ke-10 yang ke-11-nya walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausum fiha khalidun. Orang-orang beriman itu, yang berbahagia itu orang yang memelihara salat-salat mereka, termasuk memelihara keikhlasan dan kehusuan. Ulaika humul warisun, mereka akan memperoleh warisan. Alladzina yarithuna firdaus yang akan menerima warisan surga firdaus. Orang kafir punya rumah di surga. Orang mukmin punya rumah di neraka. Di surga ada satu, di neraka ada satu. Semua orang punya, baik orang mukmin ataupun orang kafir. Ketika orang mukmin masuk ke surga, dia menerima warisan rumah di surga dari orang kafir yang ke neraka. Ketika orang kafir masuk neraka, dia menerima warisan rumah di neraka milik orang mukmin yang ke surga. Itu yang dimaksud ulaika humul warisun. alladzina yarithuna Firdausum fiha khalidun. Ini jangan salah paham kata Ustaz, kalau sholat fardu tidak khusyuk, tidak ikhlas, wail. Kalau syukur wudhu, khusyuk dan ikhlas, surga. Akhirnya fardunya ditinggalkan. Wudhu terus dia. <laughs> Itu salah paham ya. Kalau sholat Syukur wudhu saya ikhlas dan khusus luar biasa hebatnya. Apalagi sholat fardu ya ikhlas ya khusus tambah luar biasa ya. Terakhir ya, terakhir. Bagaimana orang yang memperlihatkan kedisiplinannya dalam ibadah untuk meluluhkan hati orang lain yang melihat kondisi kedisiplinannya dalam ibadah. Bagaimana orang yang memperlihatkan kedisiplinnya kedisiplinannya dalam ibadah untuk meluluhkan hati orang lain yang melihat kedisiplinannya dalam ibadah. Disiplin dalam ibadah tidak diragukan lagi termasuk jenis akhlak yang mulia. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah dan kepada Rasulnya. Akhlak itu tidak hanya kepada sama manusia, ada akhlak kepada Allah. Tauhid itu akhlak kepada Allah. Iman itu akhlak kepada Allah. Termasuk ikhlas dan khusyuk dalam sholat akhlak kepada Allah. Dalam sholat yang ikhlas dan khusyuk ada akhlak yang mulia kepada Allah. Ada akhlak yang mulia kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Berupa apa? Berupa mengikuti gerakan-gerakan yang dicontohkan oleh Nabi Alaihi Wasallam dalam sholat. Beliau bersabda, Sallu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana cara sedekap, bagaimana cara angkat tangan, bagaimana cara ruku, di mana ruku tangan diletakkan ketika ruku, bagaimana jari-jari tangan apa tertutup, apa terbuka ketika ruku. Itu secara detail dijelaskan dalam sunnah. Lalu kita terapkan. Itu akhlak kita yang baik kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kemuliaan akhlak mampu mengundang simpati orang-orang yang melihatnya. Mampu kadang tidak selalu, kadang meluluhkan hati yang keras. Betapa banyaknya orang yang benci kepada seseorang Kebenciannya hilang atau berkurang berubah menjadi cinta ketika melihat orang yang dibencinya sholatnya khusyuk. Sholatnya bagus. Jadi ketika dia masuk ke masjid, itu tuh di pojok ada orang yang paling saya benci. Kenapa? Dia nyamber akhwat yang sedang saya incer. Makanya saya benci. Sambil dia di pojok ya, sambil main game, Lihat orang yang dibencinya di pojok, di pojok sana lagi sholat, diperhatikan. Oh, gerakannya bagus seperti yang diterangkan oleh hadis-hadis Nabi selesai. Panjang lagi, bacaannya panjang, rukunya panjang, sujudnya panjang. Maksud panjang itu lama, bukan sujudnya panjang adapang, bukan. Maksudnya lama, <laughs> panjang bacaannya. Orang ini soleh ya, kenapa saya benci dia? Orang ini sholatnya bagus. Orang ini dekat kepada Allah. Lihat ekspresi wajahnya. Padahal dia tidak tahu sedang saya perhatikan. Lihat ekspresi wajahnya ketika sholat. Begitu adem. Mencerminkan kekhusyuan. Kayaknya dia dekat dengan Allah. Kayaknya, kayaknya kalau dia berdoa dikabul itu. Saya takut saya doakan keburukan karena membenci dia. Saya takut dibenci Allah karena membenci orang yang Allah cintai dan mencintai Allah. Saya takut Allah murka karena saya membenci orang yang dekat dengan Allah. Bisa luluh hati. Bisa berubah. Saya tidak boleh membenci dia. Saya harus mencintai dia dan dekat dengan dia. Luluh enggak? Ya, luluh. Pada intinya, seluruh amal baik bisa meluluhkan hati yang tadinya keras. Karena semua amal baik mengundang turunnya rahmat dari Allah dan ketika rahmat turun hatinya akan luluh. Fabima rahmatin Allah lintalahu. falau kunta faddan ghalidal qalb lang faddu min hawlik. Karena berkat rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak kepada mereka. Seandainya kamu bersikap kasar dan keras hati kepada mereka, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Oleh karena itulah, seluruh perbuatan baik pada dasarnya bisa meluluhkan hati orang. Termasuk kehusuan, kedisiplinan orang di dalam sholat. Tidak semua orang bisa luluh, Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW kurang gimana segala-galanya. Apakah semua orang yang membencinya semuanya jadi Islam? Tidak. Ada yang tetap kafir sampai akhir hayat. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Seperti ya orang-orang kafir yang lain. Sehebat apapun akhlak Nabi SAW, tetap hati mereka tidak luluh. Tapi betapa banyak orang yang sangat benci luluh dengan kemuliaan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi prinsip dasar seluruh perbuatan baik bisa meluluhkan hati yang keras walaupun tidak semua hati yang keras bisa luluh oleh perbuatan baik. Cukup ya sampai di sini kita persiapkan sholat maghrib berjamaah. Mungkin ada yang belum wudhu. Insya Allah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.